Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Ibrahim bin Adham radhiyallahu an pernah ditanya, "Ma baluna nad'u fala yustajabu lana?" Kenapa kami ini kok banyak minta, banyak berdoa, kok nggak diijabahi, tawasul dengan aulia barat timur utara selatan komplit pisan kali wali sini planet tok dorong kok masih tetap padahal Allah berfirman uduhuni astajib lakum kenapa kok doa kita ini nggak kelihatan makbul Ibrahim berkata li anna qulubakum mayyitah karena hati kamu mati karena itu doa kamu nggak diterima oleh Allah illa wa man ladhi amataha. Apa yang membuat hati manusia itu mati? Qala zamanu khisal. Delapan perkara. Nah, ini delapan perkara ini teliti Pak sama sampean. Ada apa enggak? Kalau ada, ojo nyalano Gusti Allah. Kenapa doa kamu enggak diterima? Awakmu yang enggak beres. Delapan perkara harus kamu tiadakan pada diri kamu. Apa? Pertama, araftum haqqallahi walam tagumu bihaqi Kamu tahu kewajiban Allah tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban Tuhanmu. Justru yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan malah berani maksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. sampai ini juga kalau minta bantuan kepada pemerintah kalau nggak komplit suratnya ya berarti nggak dikasih nggak dikabulkan bukan salah sana tapi kamu tidak melengkapi persyaratan Tuhan memerintahkan Allah memerintahkan sholat lima waktu sholat lima dong Allah memerintahkan puasa Ramadan satu bulan puasa pembukaan sama penutupan aja kamu tahu kewajiban Tuhan kamu tapi kamu tidak laksanakan dengan baik seperti itu ya yang kedua Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bi hududih. Kamu baca Al-Qur'an tapi kamu langgar. Wala taqrabuz zina, jangan kamu zina. Kamu zina. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Orang-orang beriman jaga matanya jangan ngelihat perempuan yang tidak halal Kamu juga perempuan jangan melihat laki-laki yang tidak halal Jaga kemaluan daripada berzina Delok Mata kamu melihat Kamu baca Quran tapi ngelanggar Dilarang berjudi, berjudi Dilarang riba, ngerenten, ngerenten Masih istighosah jebol cangkemi dan diterima sama Allah yang ketiga, wa qultum nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatih. Kamu menyatakan kami cinta Nabi. Ngadakan maulutan, burdaan, tibaan, habsian, komplit. Tapi kamu nggak menghidupkan, nggak ngikuti ajarannya, nggak ngikuti akhlaknya tidak mengikuti sunnahnya hanya pengakuan cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah nomor empat wa gultum naqshal mauta wa lam kamu menyatakan kami takut mati tapi kamu tidak pernah persiapan untuk mati Oh persiapan tuh mati berarti beli kafan beb ya Beli kapas sama kapur barus Bukan itu persiapan untuk mati Dalam arti yaitu Mempersiapkan dengan amal-amal so Soleh Sangumu Bekalmu untuk mati kamu Udah bawa berapa rokaat sholat Udah bawa berapa kali hataman Al-Quran Udah bawa istighfar berapa kali? La ilaha illallah berapa kali? Dikir berapa kali? Udah kamu bersihkan hati kamu? Kelima, وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوضعتموه على المعاصي kamu membaca Al-Quran di situ ada ayat setan itu musuh kamu maka kamu harus menghadapi secara bermusuhan. Tapi kenapa kok kamu bisa sepakat sama setan maksiat? Kamu menyatakan musuh sama setan? Kalau doa, a'udzubillahi rajim, aku berlindung daripada godaan setan. Tapi kamu bergabung sama setan. Akrab sama setan. Maksiat bersama setan Kemudian kalau doa minta diterima sama Allah. Keenam, Wagultum nakafun nar wa arhaktum abdanakum fiha. Kamu menyatakan kami takut disiksa di neraka, tapi kamu justru menjerumuskan diri kamu ke dalam neraka. Ya ini yang membuat hati kamu itu mati. Akhirnya doa kamu nggak diterima sama Allah. Hmm. Tujuh, Wakultum qultum nuhibbul jannah walam tak ta'malu laha. Kamu menyatakan kami pingin masuk surga, tapi kamu nggak pernah beramal untuk masuk surga. Pingin. Uh. Yang ke wa idza kuntum min furushikum ramaitum uyubakum wara'a zuhurikum waftarashtum uyuban nas amamakum. Bangun tidur, kesalahan-kesalahannya dibuang, ditaruh di belakang semuanya. Nggak kelihatan dia bersalah, tapi kesalahan orang, wow, diteliti. Belum membersihkan muka, temennya dijelekkan. Aibnya orang kelihatan semuanya. Aibnya diri sendirinya nggak kelihatan sama sekali. Artinya suka mencaci orang suka meneliti kekurangan orang dan dirinya selalu menganggap baik. Fa'asqattum rabbakum fakaifa yastajibu lakum dengan delapan hal itu kamu membuat Allah murka, Allah marah kepada kamu. Mana mungkin kalau Allah marah akan menerima doa kamu. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?